السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله ajal kita, mencabut ruh kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah risalah atau sebuah buku yang kami susun sendiri dengan judul Man Salafi Imam Syafi'i. Ayo lahwa wa ayatul Buku ini adalah buku yang berisi tentang prinsip-prinsip Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam beragama yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama. Mengingat nama Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangatlah masyhur di antara kaum muslimin di Indonesia. Karena banyak di antara kaum muslimin di Indonesia ini menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i dalam fikih. Dan sungguh ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jika kita mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah dalam prinsip-prinsipnya, dalam kaidah-kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i dalam beragama, ya, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dan keselamatan sebab Imam Syafi'i rahimahullah sangat komitmen di dalam mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i termasuk seorang ulama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam innal anbiya lam yuwarrisu dinaran ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al ulama waratsatul anbiya para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi dan para nabi tidak mewariskan harta dinar dan dirham tetapi mereka mewariskan ilmu Dan para ulama Ayolah ikhwah ibaratkan bintang-bintang di langit yang memiliki tiga manfaat penting. Yang pertama sebagai penerang kegelapan. Yang kedua sebagai perhiasan di langit. Dan yang ketiga adalah lemparan bagi setan yang mencuri kabar Demikian juga para ulama. Mereka memiliki tiga sifat yang mulia ini. Mereka adalah penerang di kegelapan, kebodohan dan kejahilan, kesesatan dan penyimpangan. Yang kedua, mereka juga perhiasan di muka bumi ini. Dan yang ketiga, mereka adalah lemparan bagi para setan dari jenis jin dan manusia yang mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan di antara para ulama tersebut adalah Al-Imam Muhammad Ibnu Idris As-Syafi rahimahullah taala yang namanya tidak asing lagi bagi kita semuanya. Imam Syafi'i rahimahullah taala termasuk sosok ulama pembaharu agama Islam yang membangun karya-karya tulisannya dan ucapan-ucapannya berdasarkan dalil bukan hanya sekedar akal atau filsafat atau perasaan oleh karenanya barang siapa yang membaca karya-karya Imam Syafi'i dia akan mendapati bahwa buku-bukunya penuh dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini sengaja kami tulis karena adanya beberapa pendorong dan faktor yang memiliki kitab bisa dilihat pada halaman yang keempat. Ada beberapa hal yang mendorong kami untuk menulis buku ini. Yang pertama, karena Imam Syafi'i adalah seorang imam madhab empat yang pendapat-pendapatnya sangat didengar dan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini. Maka menjelaskan landasan-landasan Imam Syafi'i rahimahullah dalam beragama sangat penting supaya kita bisa mengetahui dan supaya kita bisa mengikuti beliau. Yang kedua, di antara tujuan tulisan ini adalah meluruskan anggapan dan klaim sebagian kalangan yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah fikih tetapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Mereka mengira bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala hanya jago dalam masalah fikih. Tetapi dalam masalah akidah mereka tidak mengikutinya. Mereka lebih memilih kepada paham Asy'ari. Sehingga sering mereka mengatakan dalam fikih kami bermadzhab Syafi'i, dalam akidah kami berpaham Asy'ari. Ya, dan ini adalah sebuah kontradiksi ya sebuah pertentangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Abu Mudawwar as seorang yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak pantas bagi seorang yang membela Imam Syafi'i dalam masalah fikih tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Zalim. Ya, kenapa dia hanya mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih namun tidak mengikuti dia dalam masalah akidah? Apakah Imam Syafi'i sesat dalam masalah akidah sehingga tidak diikuti? Ya. Yang ketiga, banyak orang menganggap bahwasanya manhaj salaf atau dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah yang sekarang alhamdulillah ya terus menyebar dan uh, semakin menyebar Ya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menganggap bahwasanya dakwah ini hanya dicetuskan oleh Syekhul Islam Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab ya atau pada zaman kita sekarang hanya di dipelopori oleh Syekh Al-Albani atau Syekh bin Bas atau Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya ini adalah paham baru yang tidak dikenal oleh ulama-ulama semisal Imam Syafi'i oleh karenanya buku ini atau tulisan ini adalah untuk membantah klaim tersebut. Sebab para ulama ya, mereka dalam masalah akidah tidak ada perbedaan. Ya, mereka satu. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang keempat, di antara faktor tulisan ini adalah bahwa sepengetahuan kami yang apa namanya terbatas ini belum ada buku yang menjelaskan secara khusus tentang landasan-landasan Imam Syafi'i dalam masalah akidah atau dalam dalam masalah agama. Ya. Yang ada kebanyakan adalah justru dalam masalah kisah, biografi beliau, ya, sirah beliau. Ini yang paling banyak ya terhitung 50 lebih tulisan yang ditulis mengenai tentang biografi Imam Syafi'i. Tapi yang mengenai tentang landasan-landasan Imam Syafi'i dalam beragama apa saja ini masih jarang. Padahal ini justru lebih lebih penting daripada hanya sekedar mengenal ya uh, biografi beliau. Dan yang kelima, di antara faktor penting yang mendorong kami untuk menulis buku ini dan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semuanya para penuntut ilmu adalah untuk membantu saudara-saudara kami dari para penuntut ilmu dan para dai, para juru dakwah agar ketika mereka menyampaikan ilmu ini atau dakwah ini kepada masyarakat hendaknya menukilkan ucapan-ucapan para ulama ya yang bermadhab syafi'i karena masyarakat kita rata-rata adalah bermadzhab Syafi'i. Maka nukilkan kepada mereka setelah Al-Qur'an dan Sunnah ucapan-ucapan ulama yang mereka kagumi. Ya, semisal Imam Syafi'i, lalu Imam Nawawi atau yang lainnya ya yang mendukung Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan nukilkan kepada mereka ucapan ulama-ulama ya yang mereka alergi dengannya. Dengar aja udah nggak mau menerima eh Ibnu Taimiyah misalnya atau Muhammad bin Abdul Wahab baru dengar aja oh itu ya nah ini langsung Wahabi eh langsung nggak mau menerima jadi termasuk hikmah di dalam dakwah bijak di dalam dakwah adalah kita menyampaikan dan menukilkan ucapan ulama-ulama yang diterima oleh masyarakat setelah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja ayolah Allah kita masuk pada bagian prinsip-prinsip Imam Syafi'i ya untuk bagian biografi nanti bisa dibaca sendiri. Kita masuk pada halaman ke 27 pedoman-pedoman uh, pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Prinsip yang pertama, pedoman agama adalah Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Bukan akal dan bukan filsafat. Bukan akal dan bukan filsafat. Sengaja ayol ya, ikhwah ini dijadikan sebagai landasan pertama, sebagai prinsip yang pertama karena ini berkaitan dengan sebuah masdar talaqqi, sumber beragama. Ya, sumber beragama, landasan, fondasi. Dan sebagaimana kita tahu semua bahwa fondasi itu sangatlah penting sekali ya sebuah rumah apabila fondasinya tidak kokoh maka ya akan hancur kena angin aja udah ya ambruk bisa-bisa ya menjadi kuburan bagi pemiliknya tapi kalau dia memiliki fondasi yang kokoh memiliki fondasi yang kuat ya maka dia akan kuat juga demikian juga seorang yang membangun agamanya di atas landasan yang kuat, Al-Quran, hadis, dan ijma, maka dia tidak menginginkan dan tidak membutuhkan kepada landasan-landasan yang rapuh seperti akal, filsafat, perasaan, dan sebagainya, mimpi dari landasan-landasan yang rapuh ya yang tidak dijadikan di dalam agama Islam sebagai landasan beragama. Apa landasan Imam Syafi'i dalam beragama? Landasan Imam Syafi'i dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal ini selalu ya dikemukakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah-khutbahnya Beliau selalu mengatakan, "Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu diucapkan oleh Nabi dalam khutbah Jumatnya, dalam khutbah-khutbahnya, ya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita membangun agama ini di atas landasan yang kuat. Dan landasan yang kuat adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam ya, bisa dilihat pada halaman 30 beliau mengatakan kullu mutakallimin alal kitabi was sunnati fahuwal jiddu wa siwahuma fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tentang agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis berarti ini orang yang sungguh-sungguh. Kalau dia berbicara agama selalu menampilkan oh ini halal dalilnya ini, haram dalilnya ini, pakai dalil maka ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Beneran Ya, wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Adapun orang yang berbicara tentang agama gak pakai dalil fahuwa hadayan. Ini orang yang sedang mengigau. Dan sekarang banyak orang berbicara tentang masalah agama gak pakai dalil-dalil. Ya, yang dipakai adalah akal, perasaan, mimpi dan sebagainya ya maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang mengigau tidak perlu dikubris ucapannya dan Imam Syafi'i juga mengatakan faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa sunnati nabiyih sallallahu alaihi wasallam ya sengaja saya tampilkan teks Arabnya ya sehingga kita tahu ucapan Imam Syafi'i yang sebenarnya ya bahwasanya ini bukan manipulasi tapi ini benar-benar asli ucapan Imam Syafi'i dan juga dikasih referensinya yang bisa dicek kepada buku aslinya. Kata Imam Syafi'i, Allah telah menjadikan kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, kitabnya. Dan ada di dalam sunnah Nabi-nya, Yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya, Barang siapa yang menginginkan kebenaran, carilah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini. Ya, siapa di antara kita yang menginginkan kebenaran, hendaknya mencarinya di dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, taraktukum ba'di saya telah tinggalkan untuk kalian ya setelah saya ini dengan sesuatu lan tadillu ba'dahuma yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya kita Allah sunnah kitabku yaitu Al-Qur'an kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnahku yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnah maka kita tidak akan tersesat dan menyimpang ya karena itu adalah dijamin kebenarannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih pendapat dalam masalah agama apapun itu, maka kembalikan kepada Allah, yakni kepada kitabnya. Dan kembalikan kepada Rasul. Kalau Rasulullah masih hidup berarti langsung. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, nggak mungkin kita langsung ke kuburannya. Tapi maksudnya adalah kepada hadis-hadisnya. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pedoman agama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ada orang mengatakan banyak orang sekarang, banyak kelompok, banyak kalangan mereka mengatakan, pedoman kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Pedoman kami adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing mengklaim dirinya ya mengikuti Al-Quran dan hadis. Namun mengapa mereka berselisih antara satu dengan yang lain? Bahkan menyesatkan antara satu dengan yang lain. Ya, jawabannya yang kurang dari mereka adalah mengembalikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Ya. Ini letak atau sumber kesalahan ya berbagai kelompok-kelompok masa ini yang mengklaim mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah tetapi mereka menyimpang dari sisi pemahaman. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwa, disinilah pentingnya kita kembali kepada pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman siapa mereka? Pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena para sahabat adalah generasi terbaik yang dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan mereka lah yang disebut oleh Nabi khairun nasi qarni Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi eh manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini yang ditekankan oleh Imam Syafi'i agar kita kembali kepada pemahaman para sahabat, mengagungkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan sebagaimana pada halaman 32 di akhirnya paling bawah Beliau memuji para sahabat warum fauqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin. Para sahabat itu adalah mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi daripada kita dari segi amal, kesungguhan, wara, akal dan pemahaman. Wa amrin ustudrika bihi ulima bi bihi وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا min ra'yina Dan pemahaman mereka, yakni pemahaman para sahabat itu lebih terpuji dan lebih utama daripada pendapat kita. Ya, daripada pendapat kita. Oleh karenanya, termasuk kesalahan yang fatal jika kita menyelisihi pemahaman para sahabat. Apalagi mencela dan mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "La taqudanna fi ashabi Rasulillah fa inna khasmaka an nabi ghada." Janganlah kamu mencela para sahabat Nabi. Karena kamu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW besok pada hari kiamat. Kalau kamu mencela para sahabat, kamu akan berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena jika kita mencela para sahabat, ya, konsekuensinya adalah mencela Allah dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela umat Islam. Mencela Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhu wa Bagaimana ya orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita sesat. Dan mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, karena bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW bersahabat dengan orang-orang yang munafik atau kafir? Ya, dan mencelah umat Islam karena umat Islam mengambil hadis dari mereka. Bahkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini sampai kepada kita lewat jalur siapa? Kalau bukan jalur para sahabat Nabi Ali SAW. Oleh karenanya ayo jika kita mendapati sebuah paham yang ya mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam atau bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam maka yakinlah bahwasanya itu adalah pemahaman yang rusak, pemahaman yang menyimpang yang menginginkan kuburnya Islam, Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah uh, Al-Imam Abu Surah Ar-Razi pernah mengatakan, ya, "Idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu sindiq. Kalau kamu mendapati ada seorang yang mencela ya, satu sahabat saja, satu bab, ya, apalagi kalau seluruhnya atau kebanyakan. Jika kamu mendapati seorang yang mencela satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah zindir. Hal itu Ya, dzalika li anna rasula indana haq wal Qur'an indana haq. Ya, wa ma adda hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena Al-Qur'an adalah benar. Hadis adalah benar. Dan yang menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada kita adalah para sahabat. Kalau para sahabatnya sudah dicela, kalau para sahabatnya sudah dikafirkan, berarti Al-Quran dan hadis pun apa? Gagal dan gugur. Maka ya, mereka sebenarnya menginginkan untuk mencela para saksi-saksi kita, ya, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggugurkan ya, uh, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui ayyul ikhwa bahwasanya pedoman agama yang benar adalah Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kemudian disampaikan di sini dua hal yang dijadikan oleh sebagian orang sebagai pedoman agama padahal itu bukan landasan beragama yang pertama halaman 36 yaitu akal. Sebagian orang banyak yang beragama dengan akalnya. Bahkan banyak di antara kalangan yang lebih mendahulukan akalnya daripada dalil. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengatakan apabila bertabrakan antara Al-Quran dengan akal, yang didahulukan adalah akal. Dan ini termasuk kesalahan yang sangat fatal yang diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan halaman 37, "Inna lil aqli haddan yantahi ilai kama anna lil basari haddan yantahi ilai. Sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Kita memiliki mata. Apakah mata kita bisa melihat ya, seluruh dunia ini? Tidak bisa. Jangankan seluruh dunia, sesama rinda aja belum tentu bisa. Ya kan? Nah, kalau demikian, maka sangat kerdil sekali jika kita menggunakan akal kita untuk menolak Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu Allah Ya. Ini sangat kerdil sekali. Wama ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Agama ini tidak berdasarkan dengan akal. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-din bil ra'yi, lakana asfalul ufi aula bil mas'i min a'la." Seandainya agama ini berdasarkan dengan akal, tentu bagian atas ya bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya karena yang bawah yang kotor jadi secara logika harusnya kalau diusap yang diusap mana bawahnya karena ini yang kena kotoran tapi Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya ya seandainya agama itu berdasarkan dengan akal maka orang kalau kentut setelah wudhu harusnya yang diusap adalah pantatnya. Karena itu yang bikin batal. Ya. Agama bukan berdasarkan dengan akal. Ya. Agama bukan berdasarkan dengan akal tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Oleh karenanya, pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dengan selainnya dalam masalah akal. Pengikut iblis dengan pengikut nabi berbeda dalam masalah akal. Para pengikut Nabi mendahulukan dalil daripada akal. Sedangkan pengikut iblis mendahulukan akal daripada dalil. Sebagian ulama pernah mengatakan, siapa yang mendahulukan akalnya daripada dalil, berarti dia telah menyerupai iblis. Iblis, tatkala Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia protes dia tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan berdasarkan akal. Bagaimana mungkin saya bisa sujud kepada orang yang saya lebih utama daripada dia? Dia menentang firman Allah dengan akalnya. Oleh karenanya, siapapun yang menentang Al-Quran dan Sunnah berdasarkan akalnya, ya, sesungguhnya dia menyerupai ya, perilaku iblis. Nah, yang kedua, di antara landasan agama yang bukan landasan agama yang dijadikan sebagian orang sebagai landasan agama padahal itu bukan adalah ilmu kalam, ilmu filsafat. Disebut kalam, bahasa Arabnya kalam itu artinya bahasa Indonesianya artinya ucapan. Disebut demikian karena ini hanya berdasarkan logika saja, akal-akalan. Ya. Tanpa berdasarkan dalil yang valid dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut saya, menurut hemat saya, ya, nggak pakai dalil, ucapan saja. Ya kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah menentang keras terhadap orang-orang yang menjadikan ilmu kalam sebagai agama. Beliau mengatakan halaman 39, "Al-ilmu bil kalami jahlun Belajar ilmu filsafat itu adalah sebuah kebodohan. Wal jahlu bil kalami ilmun. Bodoh dengan ilmu kalam itu adalah itulah ilmu. Jadi nggak belajar ilmu kalam itu lebih bagus karena lebih selamat. Ya, betapa banyak orang yang menyimpang dan tersesat justru dikarenakan belajar ilmu kalam. Ya, yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya. Dan Imam Syafi'i dengan tegas menyatakan, "Hukmi fi ahli kalam an yudrabu bil jaridi wal ni'al wa yuhmalu 'ala al-ibil." ويطاع بهم في الأشاعر ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام Hukumanku untuk para ahlul karam, para ahli filsafat, hendaknya mereka dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Lalu diarak di atas unta. Ya, unta kalau mungkin di Arab ya, kalau di Indonesia yang mungkin becak atau apa gitu ya. Diarak keliling kampung, ya. Kemudian disampaikan kepada masyarakat inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan hadis, ya, kemudian menuju kepada ilmu kalam. Ya, Islam tidak butuh kepada ilmu kalam. Tidak ada istilah filsafat Islami. Karena filsafat bukan dari Islam. Filsafat dari Yunan. Ya. Jadi tidak ada istilah tersebut. Justru orang yang membela Islam dengan filsafat bukan malah mengharumkan Islam, tetapi justru menghancurkan Islam. Seperti orang-orang liberal ya, yang menganggap bahwa diri mereka membela Islam dengan filsafat, ya, pada dasarnya mereka lah justru ya, menodai keindahan Islam. Sebagian ulama mengatakan masalul ladhi yudafi'ul Islam bi ilmil kalam eh, ya, kama salil ladhi yaghsilu sauba bil baul perumpamaan orang yang membela Islam dengan filsafat ibaratnya adalah seperti orang yang nyuci baju tapi pakai air kencing. Yakni justru malah mengotori. Bukan malah ya membuat suci. Ya. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua di antara prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i rahimahullah adalah membela hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela hadis Nabi Muhammad. Hadis sebagaimana tadi sudah kita sebutkan termasuk sumber beragama setelah Al-Qur'an. Oleh karenanya hendaknya kita semuanya perhatian dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sahih tidaknya, tentang mengamalkannya, menghidupkannya ya di dalam kehidupan ini perlu kita perhatian kepadanya. Berbeda dengan banyak kalangan yang tidak perhatian dengan ilmu hadis. Ya. Pokoknya yang penting ada bahasa Arabnya dianggap sebagai hadis. Sehingga sekarang banyak pertebaran hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak perhatian dengan ilmu hadis. Ya. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, banyak di antara mereka yang menolak hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Walaupun dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim hanya berdasarkan dengan akalnya, hanya berdasarkan dengan hawa nafsunya. Oleh karenanya, Imam Syafi'i rahimahullah yang dijuluki sebagai pembela hadis, pendekar hadis, ya, summi tu kata nasirul hadis. Di Mekah kata beliau, saya digelari sebagai pendekar hadis. Ya, pembela hadis. Ya, demikian juga di Baghdad. Imam Syafi'i yang digelari sebagai pendekar hadis telah meletakkan kepada kita kaidah-kaidah penting dalam masalah hadis sebagai pembelaan. Ya, terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari berbagai rumus-rumus yang pada hakikatnya adalah menghancurkan dan menggugurkan eh, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah membantah orang-orang yang mengingkari hadis, yakni nggak mau menerima hadis. Mereka hanya mau berhujah dengan Quran saja. Ya, atau kalau sekarang ada uh, kelompok ingkar sunnah. Ingkar sunnah. Jadi mereka hanya mencukupkan dengan Quran saja. Hadisnya nggak mau. Kalau hadis enggak. Kenapa? Karena kalau hadis ya, ada khawatirnya nanti nggak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatirnya palsu, khawatirnya begini dan begini. Orang-orang seperti ini telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La alfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatih. Semoga saya tidak mendapati salah seorang di antara kalian yang bersandar di atas ya, ranjang hiasnya. Ya'tihil amru min amri. Tatkala datang hadis kepadanya baik perintah ataupun larangan, dia mengatakan la adri. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Saya nggak tahu. Yang penting saya hanya mengikuti Al-Qur'an saja. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan adanya orang-orang yang menolak hadis. Akan ada orang-orang yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan Al-Quran saja. Ya. Dan ini telah ditegaskan dan dibantah secara panjang lebar oleh Imam Syafi'i Rahimahullah taala. Dan pemahaman ini yaitu mencukupkan dengan Quran saja tanpa hadis jelas suatu kekeliruan dan penyimpangan. Ya, kalau kita hanya berhujah dengan had, dengan Quran saja nggak pakai hadis, gimana sholatnya? Gimana zakatnya? Gimana hajinya? Karena perincian tentang ibadah-ibadah tersebut tidak kita dapati di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya ya wa aqimus shalah wa atu az-zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Perinciannya bagaimana? Berapa rakaatnya? Apa yang dibaca? Hanya ada di dalam hadis. Ya, yang lebih aneh lagi, ada sebagian orang yang mengingkari hadis. Ya, ketika ditanya apa dalilnya tentang paham kalian ini? Bahwa kalian hanya mencukupkan Al-Qur'an saja. Ya, dalil kalian ini apa? Hujah kalian apa? Lucunya dia berdalil dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka beliau menjawab karena khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an saja kita. Ya. Yeah? Padahal yang dipakai itu hadis atau Al-Quran? Hadis. Gimana mengingkari hadis? berhujah dengan hadis. Ya, ini adalah suatu hal yang waraib, aneh. Kaidah yang kedua yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah hadis adalah bahwa hadis yang sahih baik mutawatir atau ahad bisa dijadikan sebagai hujjah tidak ada perbedaan. Hadis ya, kita menyinggung sedikit tentang istilah ahli hadis. Hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kebohongan. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat, satu jalur, atau dua, atau tiga lebih, tapi nggak sampai kepada mutawatir. Ya, dan itu pun hadis ahad selagi terpenuhi syarat-syarat hadis sahih maka dia pun bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, dan ini telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i halaman 52. Imam Syafi'i mengatakan lam ahfad an fuqaha al muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti udhril wahid saya tidak mengetahui ya perselisihan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin bahwasanya mereka berselisih tentang hujahnya hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur Eh, satu atau dua, tiga, tapi, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Tiga atau lebih, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kenapa beliau menegaskan hal ini? Bahkan beliau menegaskan ini kesepakatan para ulama karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah. yes seperti pemahaman orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah atau apapun namanya pada zaman kita sekarang ya dengan berganti-ganti rasionalisme atau hizb tahrir atau yang lainnya yang menolak hadis-hadis ahad dalam masalah akidah sehingga konsekuensinya mereka menolak masalah-masalah akidah dengan alasan hadisnya ahad hadis adat kubur mereka mentahkan Hadis turunnya Isa salam di akhir zaman, mereka ingkari. Keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi, mereka ingkari semuanya. Banyak masalah akidah yang mereka ingkari dengan alasan hadisnya ahad dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak bisa diterima. Dan ini adalah pemikiran yang salah, pemikiran yang menyimpang, yang tidak dikenal dari ulama salaf. Ini hanya dikenal dari ulama filsafat dari kalangan Jahmiyah atau Mu'tazilah. Oleh karenanya Imam Syafi'i tadi menukil, saya tidak mengetahui perselisihan di kalangan para ulama kaum muslimin bahwa hadis akad itu bisa diterima. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Yang menyelisih adalah orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ya, dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ini ayo adalah sangat penting sekali untuk kita pahami. Pembahasannya sangat panjang dalil-dalil tentang masalah ini. Cukup saya menyampaikan ada sebuah kisah menarik diceritakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ada seorang dai dari Mu'tazilah gaya baru Hizbut Tahrir pernah datang ke Jepang untuk berdakwah. Ya. Yeah. Sesampainya di sana dia berbicara tentang hadis akad nggak boleh diterima dalam masalah akidah dan sebagainya. Kemudian ada seorang pemuda yang cerdas, ya, protes. Maaf Ustaz. Tadi Anda bilang bahwasanya masalah akidah itu nggak boleh, nggak diterima kalau dari hadis ahad. Anda di sini datang jauh-jauh ke Jepang, ya, untuk menyampaikan masalah ini dan ini masalah akidah. Ya. Dan Anda datang ke sini seorang diri. Berarti secara ilmu hadis hadisnya apa? AA. Maka secara kaidah Anda kita nggak bisa menerima Anda sampai Anda pulang lagi ke kampung Anda lalu bawa sahabat-sahabat Anda sehingga menjadi mutawatir. Ya, dari diam. Ya, membantah dengan kaidahnya sendiri. ia terpatahkan. Jadi ini adalah filsafat-filsafat yang kita harus berlepas diri darinya. Kita harus kembali kepada cara beragama yang benar ya cara beragama yang benar sesuai dengan uh, manhaj para ulama salaf seperti Imam Syafi'i rahimahullah kaidah yang ketiga yang dicanangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah bahwa tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Kaidah penting juga. Sebab sekarang juga banyak orang disampaikan kepadanya hadis, oh, Hadis nah, ini nggak sahih. Walaupun dalam sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an. Apa yang mungkin hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an wahyu Allah dan hadis juga wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsunya. Dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Syafi'i menegaskan kaidah ini, beliau mengatakan halaman 53, "Wala takunu sunnatun abada tukhaliful Qur'an." Tidak mungkin sunnah, yakni hadis Nabi Muhammad SAW menyelisi Al-Quran selama-lamanya. Gak mungkin. Kenapa? Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah, hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Tapi Al-Quran itu datang dari Allah, maka tidak ada perselisihan. Kalau secara kasat mata, ya, kelihatannya ada pertentangan, maka itu karena akal kita ya, yang belum bisa memahami dengan benar. Makanya perhatikan ayat yang mulia ini, afala baru al-Qur'an. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Berarti kalau kita mendapati sekilas pertentangan itu adalah akibat kita kurang tadabur dengan Al-Quran. Kurang tadabur, kurang merenungi, kurang menghayati, kurang mempelajari dan mendalami Al-Quran. Ya, jadi tidak mungkin ayolah ikhwah ayat Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan hadis. Ini satu kaidah penting ya yang perlu kita pahami. Imam al Qayyim pernah mengatakan, "Wa لَيْسَتْ laysat yu'aridu ba'daha ba'dan, fasal anha الزَّمَانِ zamani, wa idza فِيهَا ta'arudan fiha pada min وَالْأَدْهَانِ afhami wal adhani." Nas-nas ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Tanyakan kepada ulama yang hidup di zaman. Ini kalau ada yang sekilas pertentangan, Tanyakan kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Wa idza dunanta ta'arudan fiha kalau kamu mendapati istilah pertentangan pada min atabil afhami wal adhan. Itu adalah karena kurangnya pemahaman kita. Ya. Pendapat eh, kaidah selanjutnya adalah apabila hadis bertentangan dengan pendapat logika. Apabila sebuah hadis bertentangan dengan logika pendapat, maka yang didahulukan adalah hadis, bukan pendapat manusia. Ya, karena hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat manusia hanya sekitar pendapat yang bisa benar dan bisa salah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan Ida soal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah pendapat saya. Ya, yeah, itulah pendapat saya. Jadi ini madhab Imam Syafi'i adalah mengikuti hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau marah besar jika ada orang yang lebih mendahulukan pendapat beliau daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, "Idza wajadtum fi kitabi qawlan yukhalifu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu bi sunnati Rasulillah watruku qawli." Kalau kalian mendapati di dalam kitabku sebuah ucapan pendapat yang bertentangan dengan sunnah Nabi maka ambillah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan ucapan lain. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah Prinsip yang ketiga, halaman 59 dari prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i rahimahullah adalah mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Tauhid merupakan perkara yang sangat agung dan mulia. Untuk tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitabnya. Oleh karenanya, hendaknya kita semuanya mencurahkan tenaga kita untuk mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastahfir li dhanbik." Ya, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak, sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk mempelajari tauhid, la ilaha illallah. Dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba adalah pemahaman tentang tauhid. Dalam surat An-Nahl ya, lebah. Yang nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Nama lain dari surat An-Nahl adalah An-Ni'am. Ni'am artinya nikmat-nikmat. Kenapa disebut surat An-Ni'am? Karena dalam surat tersebut Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Namun nikmat apa yang pertama kali Allah sebutkan? Ternyata adalah nikmat tauhid dalam ayat yang kedua dalam surat An-Nahl yang Allah sebutkan pertama kali adalah nikmat tauhid. An anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Hendaklah kalian memperingatkan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali hanya saya saja. Ya, Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hamba sebuah nikmat yang lebih agung daripada memahamkan kepada mereka tauhid la ilaha illallah. Prinsip yang ketiga adalah mengagungkan tauhid dan memberantas syirik. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan tauhid ya dan menjelaskan tauhid secara detail. Demikian juga beliau memberantas lawan katanya yaitu syirik dengan secara keras dan gamblang. Alimah Musyafi rahimahullah menetapkan tauhid menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan perlu diketahui bahwa pembagian para ulama tauhid menjadi tiga ini bukanlah perkara yang bid'ah seperti anggapan sebagian orang. Karena pembagian ini berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggabung tiga macam ini. Contohnya dalam surat Maryam ayat 65 Allah berfirman, "Rabbis samawati wal ardi وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur langit dan bumi. Dan antara keduanya, antara langit dan bumi, ini adalah tauhid rububiyah. Yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, menciptakan langit dan bumi. Fa'budhu wastabir li ibadati. Maka beribadahlah hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samia? Adakah yang sama ya, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah tauhid asma wa sifat. Karena tauhidul asma wa sifat dibangun di atas dua hal. Pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis yang kedua, tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika kita menelusuri dan mencermati Al-Qur'an, ya, Al-Quran itu ayat atau surat yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat pembagian tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu tauhid al-asma wa sifat karena Rahman Rahim termasuk nama Allah. Demikian juga Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah tauhid uluhiyah, ibadah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Ya. Dan surat yang paling terakhir di dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nas. Juga menyimpan dan mengandung tiga macam tauhid. Qul a'udzu bi rabbin nas, tauhid rububiyah. Ilahin nas, tauhid uluhiyah, ilah. Ya, malikin nas. Ini adalah tauhidul asma wa sifat karena Malik termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, berarti Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan pembagian tauhid dan menutup Al-Qur'an dengan pembagian tauhid. Sebagai isyarat ayyuhal ikhwah bahwa semua Al-Quran isinya adalah tentang tauhid. Dan sebagai isyarat, ibrah bagi kita semuanya. Ya, jika kita mengawali hidup ini dengan tauhid, maka hendaknya kita mengakhiri hidup ini dengan tauhid. Kalau seorang masuk Islam, dia harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka hendaknya akhiri juga dengan ya tauhid man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga Al Imam Syafi'i menegaskan semua macam-macam tauhid ini rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat adapun tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang pencipta, pengatur alam dan sebagainya. Dan ini tidak ada yang mengingkarinya ya, kecuali hanya dua orang. Ya, yang pertama adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Dan yang kedua adalah orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Seperti Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum bil maut wa uluwa. Dia mengingkarinya secara lisan, ana rabbukumul berakhlak Saya adalah Rabb kalian, tapi hatinya sebenarnya meyakini bahwa Allah yang menciptakan. Ya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah, berdoa, menyembelih, ya, dan lain sebagainya. Ya, iya karena Abu wa iya karena stain. Dan inilah ayat ehwa tauhid yang paling penting. Karena ini yang menjadi pertempuran antara para nabi dan kaumnya. Semua para nabi dakwah mereka satu, yaitu mengajak umat kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya, ya, hendaknya kita semuanya juga memprioritaskan dakwah ini kepada dakwah tauhid. Semua para nabi awal dakwah mereka adalah tauhid. Tidak ada seorang nabi pun yang mengawali dakwahnya dengan ya, uh, politik, kekuasaan atau tasawuf ya, dan sebagainya. Semuanya mengawali dakwah mereka dengan tauhid. Terutama tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan sebaliknya Imam Syafi'i rahimahullah taala memberantas kesyirikan dalam masalah ibadah ini. Ya. Di antaranya yang beliau berantas adalah berlebihan kepada kuburan yang merupakan fitnah terbesar yang menimpa umat ini di mana banyak di antara mereka yang mengagumi kuburan-kuburan bahkan meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya. imam Syafi'i rahimahullah pada halaman 68 me mengkritisi bangunan-bangunan kubah yang dibangun di atas kuburan وقد رأيت من الولاة من يحجب بمكة ما يبنى فيها falam aral fuqaha ya'ibuna dari. Saya mendapati para pemimpin-pemimpin ya kota Mekah menghancurkan bangunan-bangunan kubah yang dibangun di atas kuburan dan saya tidak mendapati para ulama mengingkari hal itu. Ya, karena kubah-kubah yang di atas, yang dibangun di atas kuburan ini akan menjadikan orang apa? berlebih-lebihan kepada kuburan dan meminta-minta istighatsah beribadah ya kepada kuburan. Imam uh, eh, Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan sumber syirik adalah berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya, kepada patung dan kuburan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah mengalap berkah yang salah, cari berkah yang salah. Ini juga diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tabarruk mencari berkah itu ada dua macam. Ada yang nyari berkah yang disyariatkan. Ya, seperti uh, Al-Qur'an, seperti Al-Qur'an, air Zamzam, bulan Ramadan dan sebagainya. Ya, ini adalah hal-hal yang memang dijadikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun harus kita yakini bahwa yang mendatangkan barokah adalah Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah. Ya. Air Zam-Zam disabdakan oleh Nabi innahu ma'un mubarak. Zam-Zam itu adalah air yang berbarokah. Nah, yang kedua adalah ini tabarruk nyari berkah yang terlarang yaitu nyari berkah dengan hal-hal yang tidak dijadikan oleh Allah mendatangkan berkah. Ya, misalkan nyari berkah dengan pohon batu ajaib ya dulu ada ya batu ajaibnya ponari ya atau kuburan dianggap mendatangkan barokah atau badannya kiai Ya, lebih oh, parah lagi ada yang nyari berkah itu dengan kotoran. Ya, di Jawa, di Jawa Tengah, Solo, itu ada. Ya, apa? ngalap berkah ya, Kiai Selamat. Itu adalah tebu. Ya, kalau bulan bulan suro, awal bulan suro dikeluarkan itu kalau keluar kotoran itu jadi rebutan orang untuk pelari dan sebagainya. Lebih parah lagi dulu ada orang-orang tasawuf ya yang sangat memuja Al-Hallaj, tokoh Wahdatul Wujud. Ya, tokoh bersatunya pemahaman bersatunya Allah dengan hamba. Ya. Istilah Jawanya manunggaling kawulolan Gusti. Ya, bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mencari berkah dengan kotorannya Al-Hallaj ini kotorannya al-halal. Ini orang kalau sudah ngawur seperti ini. Bahkan diceritakan oleh sebagian teman itu, ada yang sampai ngalap berkah dengan putung rokoknya seorang kiai. Jadi rebutan ibu-ibu. Ya, anaknya disuruh merokok supaya biar pinter. Pinter merokok. Baik. Jadi, ayo ikhwah rahimani wa semua. cara berkah seperti ini adalah tidak Eh, terlar, eh, adalah terlarang, ya tidak dibenarkan. Menariknya diceritakan bahwa dulu pada zaman Imam Syafi'i sampai kabar kepada beliau bahwa orang-orang mencari berkah dengan pecinya Imam Malik. Maka beliau marah. Padahal Imam Malik adalah gurunya beliau sendiri. Beliau marah. Beliau ingkari hal itu. Ya, kenapa? Karena itu tidak dijadikan sebagai sebab untuk mendatangnya suatu keberkahan. Ya, apalagi kuburan-kuburan. Sekarang banyak orang datang ke kuburan untuk mencari barokah-barokah. Ya, melus eh, ngelus nisannya. Ya, e, eh, tanah kuburannya dan sebagainya. Semua ini adalah tidak diperkenankan. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan, "Innal masda wat takbir lil masyahid adatul yahudi wan nasara." Musab-musab dan menciumi kuburan merupakan adat istiadat Yahudi dan Nasrani. Ya, adat istiadatnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang banyak adat. Bahkan di sebagian tempat, kalau nggak salah di Kalimantan, ya, sampai orang saking rebutan untuk melus ya, untuk nyari berkah di kuburan, ya, seorang yang diagungkan sampai ambruk misalnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Imam Syafi'i rahimahullah taala juga menegaskan tauhidul asma wa sifat ini, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah dan tidak menyerupakannya dengan makhluk. Beliau mengatakan halaman 74 Nusbitu hadhihi sifat allati jaa biha al-Qur'an wa waradat biha sunnah wa nanfi tasbiha anhu kama nafa an-nafsi kita menetapkan sifat-sifat yang telah datang di dalam Al-Quran dan telah datang di dalam sunnah yaitu hadis dan kita meniadakan penyerupaan dengan makhluk. Yani kita tidak serupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Ya, sebagaimana Allah telah meniadakan hal itu. Laisa kamitslihi Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Imam Syafi'i dalam masalah asma wa sifat. Karena banyak orang yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i, tapi dalam asma wa sifat tidak mengikuti Imam Syafi'i. Ya, mengingkari eh, nama-nama uh, atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Baik, di antara sifat yang ditetapkan oleh uh, eh, Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah sifat al-ulu. Sifat tinggi. Sifat tinggi, yakni Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya. Dan juga sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya. Dua sifat ini ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala Beliau mengatakan halaman 79. Ya. Pendapat dalam akidah yang saya yakini dan juga para ulama ahli hadis yang saya temui seperti Sufyan, Imam Malik dan sebagainya adalah ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arus dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Eh, hal ini ayo lewat membantah banyak kalangan yang mengingkari dua sifat ini. Pertama mengingkari sifat al-ulu. Sehingga mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan nggak boleh bertanya di mana Allah itu nggak boleh. Padahal dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim jelas bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawabnya di sana, di langit. Lalu Rasulullah mengatakan, "Atikha fa inna mu'mina." Merdekakanlah dia karena dia adalah wanita yang beriman. Hadis ini memberikan kepada kita dua faedah. Faedah yang pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah? Karena Rasulullah yang nanya. Masa kita melarang apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang kedua, bahwa jawaban dari pertanyaan di mana Allah adalah Allah di atas Seandainya jawaban itu salah, mana mungkin Rasulullah mengatakan merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Ya. Nah, seorang sahabat Imam Syafi'i, ya, menganut madhab senior madhab Syafi'i, beliau mengatakan fil Qur'ani alfu dalil, tadullu ala anna Allah fawqa Di dalam Al-Qur'an itu terdapat seribu dalil Ya, seribu dalil, nggak main-main. Seribu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas langitnya. Ya, maka ya, sangat fatal kesalahan sebagian orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Karena itu bukan pemahaman Nabi dan bukan pemahaman para sahabat, tetapi pemahaman orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang telah diingkari oleh para ulama, ya para ulama dahulu. Alimat bin Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab ya Ijtima'ul Juyus Islamiyah alal Jahmiyati wal Mu'attilah. Ya, perkumpulan pasukan-pasukan Islam untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana Ya, dia sebutkan ratusan ulama yang telah menegaskan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Baik, prinsip yang keempat dari prinsip beragama Imam Syafi'i rahimahullah adalah mengagungkan sunnah dan memerangi bid'ah. Ya, memerangi bid'ah. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam wasiat perpisahannya, "Mayyis minkum ba'di fasayarah tilaban katira." Barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak, pemahaman dan sebagainya. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Ini wasiat Nabi. Ketika kita mendapati perpecahan, perselisihan, hendaknya kita berpegang teguh dengan ya, pemahaman Nabi dan para sahabat. Abu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa dengan gigi geraham? Karena kalau gigit dengan gigi geraham ini kuat. Jadi ini maksudnya bukan berarti habis nanti digigit enggak. Eh, tapi maksudnya adalah isyarat kinaya, kata kiasan supaya kita di dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis ini apa? Kuat. Jangan loyo. Eh, karena loyo baru dituding teroris aja udah ah, repot banget yang ribet Udahlah jadi orang awam aja. Tapi kalau dia orang yang kuat, berpegang teguh dengan kuat, ya, apapun omongan orang, dia tidak memperdulikan selama dia di atas jalan yang benar. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama. Ingat, bid'ah itu dalam agama, ibadah. Kalau dalam urusan dunia, dia tidak tercela. Banyak orang salah paham dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya, berarti nanti nggak boleh pakai sepeda motor, nggak boleh pakai mobil, nggak boleh naik pesawat, udah pakai aja unta. Ya, ini orang nggak ngerti tentang definisi bid'ah. Bid'ah yang tercelah itu adalah perkara baru dalam agama, dalam ibadah. Adapun dalam masalah dunia, para ulama mengatakan asal dalam masalah dunia hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Berbeda dengan masalah agama. Hukum asalnya adalah haram. Sampai ada dalil yang mencontohkannya, mensyariatkannya. Wasiat Nabi SAW ini selaras dengan wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang telah mewasiatkan hal yang serupa. Halaman 98. Imam Syafi'i mengatakan, "Wa usi bi taqwallahi azza wa jalla saya wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Usikum bitakwa sama dengan wasiatnya. Waluzumi sunnati wal adari an Rasulillah dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, yakni sunnah Nabi. Wal adar dan atar para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sama dengan tadi. Wa alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin wa tarkil bid'ah wal ahwa wa istinabihah dan saya wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Ya, perkara-perkara bid'ah dalam agama, dalam ibadah. Tinggalkan jauh. selaras dengan sabda Nabi wa iyyakum muhdatsatil umur. Jadi, hendaknya kita ayun, ikhwah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Karena perkara yang bid'ah itu justru mencoreng dan menodai keindahan agama Islam. Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan sesuatu yang sempurna kalau ditambahi lagi ya, berarti tambah jelek. Kalau ini jelas ya, saya penuhi lebih dari kadarnya, ketentuannya, malah tumpah, malah jelek. Ya, kalau ada seorang ibu memasak atau bikinkan kopi untuk sang suami, ya, yang seharusnya gulanya cuma tiga sendok, dikasih 30 sendok, bukan tambah enak, tetapi tambah, ya, tambah gak enak, bisa muntah. Ya, Pak ya. Sesuatu yang e, melebihi batas itu bukan tambah bagus. Sebagaimana kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kullu syai'in tajawaza an haddihi qalaba ila dibbi Segala sesuatu kalau melebihi batas maka akan terbalik. Ya, terbalik. Baik. Satu masalah dari sini pada halaman 99 apakah Imam Syafi'i menyetujui adanya bid'ah hasanah Ya. Setiap bid'ah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesat. Ya. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Kullu dalam bahasa Arab itu artinya seluruh, umum, semua. Jadi istihra. Sekarang dalam sebuah riwayat Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang diperbolehkan. Apakah berarti Imam Syafi'i melegalkan bid'ah asana seperti anggapan orang-orang belakangan? Ya. Ini telah dibahas secara panjang di sini. Kesimpulannya bahwa maksud Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua itu adalah bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang baru yakni secara bahasa karena bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Ya, mikrofon ini secara bahasa adalah bid'ah karena nggak dikenal pada zaman Nabi SAW. Tapi secara istilah dia bukan bid'ah karena ini bukan urusan agama, bukan urusan ibadah. Ya, e, demikian juga seperti tadi saya katakan alat-alat transportasi kendaraan modern pada zaman kita sekarang Secara bahasa itu bid'ah. Secara bahasa. Tapi secara istilah itu tidak eh, bid'ah. Eh, secara istilah. Karena bid'ah dalam istilah adalah eh, sesuatu yang baru dalam masalah agama. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahwasanya bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Buktinya banyak masalah-masalah yang dianggap bid'ah oleh Imam Syafi'i dan diingkari oleh Imam Syafi'i, tapi banyak orang-orang belakangan mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Jadi nggak ketemu sama Imam Syafi'i. Contoh masalah selamatan, tahlilan, ya upacara kematian, tujuh hari, ya, puluh hari dan sebagainya. Ini diingkari secara keras oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Bun Bahkan ulama yang paling keras mengingkari masalah ini adalah ulama mazhab Syafi'i. Ya. Cara keras. Imam Syafi'i tidak menganggap itu adalah bid'ah hasanah. Tapi orang-orang belakangan menganggap itu adalah bid'ah hasanah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang belakangan. Ini penting ya, saya sampaikan karena banyak pada zaman kita sekarang Orang-orang melegalkan bid'ah-bid'ah dengan alasan bid'ah hasanah. Bahkan di Jawa ada majelis taklim namanya lucu. Majelis taklim bid'ah hasanah. Majelis taklim bid'ah hasanah. Eh, mantap. Baik, yang kelima. Di antara prinsip Imam Syafi'i rahimahullah adalah melarang fanatik, ta'assub dan taklid ya melarang taklid yaitu mengikuti ucapan seorang tanpa dalil nggak ngerti dalilnya ya pokoknya apa yang kata ustaz saya apa kata kiai saya apa kata habib saya apa kata tokoh saya saya ikuti apa dalilnya nggak ngerti yang penting saya yakin apa yang dikatakan oleh tokoh saya itulah yang benar ini adalah namanya taklid dan ini dilarang oleh Imam Syafi'i. Dalam banyak ucapannya beliau mengatakan ya, melarang dari taklid Beliau mengatakan uh, halaman 112 beliau mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih itulah madhabku. Wa idza sahal hadis fadribu biqauli al-haita. Kalau ada hadis yang sahih, maka lemparkanlah ucapanku di dinding. Tinggalkan, jangan taklid kepada saya. Demikian juga beliau mengatakan jangan taklid kepada saya, jangan taklid kepada Ahmad, jangan taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Al-Auza'i. Ambillah dari mana mereka mengambil. Yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, prinsip yang keenam adalah prinsip persatuan Ya, Imam Syafi'i sangat menjunjung tinggi persatuan dan melarang keras dari perpecahan. Ya. Dan di antara yang beliau tekankan untuk mewujudkan persatuan adalah mengajak kita semuanya untuk taat kepada para pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan halaman 122 والصمع لأولي الأمر ما داموا يصلون والموالاة لهم ولا يخرج عليهم بالسيف hendaknya kita mendengar dan taat kepada para pemimpin kita selagi mereka sholat dan mencintai mereka dan tidak memberontak mereka ya bahkan hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita karena dengan taat kepada pemimpin akan terjalinlah apa? Keamanan dan kemakmuran suatu negara. Ya, kawan. Mimpin orang itu nggak gampang. Kita saja, ya, mimpin istri dan anak kita saja sudah kewalahan. Itulah enggak? Ya, belum bisa maksimal. Apalagi mimpin ya jutaan orang se-Indonesia ini. Itu bukan suatu hal yang mudah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri pernah mengatakan, "Siyasatun nas asyaddu min siyasati dawab." Ngurusin orang, ngatur orang itu lebih berat ketimbang ngurusin hewan. Kalau ngurusin hewan itu lebih mudah. Tinggal diginikan sama ya, nurut semuanya. Tapi kalau ngurusin orang, menetapkan begini, yang ini demo, menetapkan yang gini, yang satu lagi protes. Ya, makanya nggak ada hari tanpa demo sekarang. Ya, baik. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan kepada kita fikih tentang menghadapi perbedaan dan perselisihan. Ya, di mana pada halaman 124 beliau menjelaskan bahwasanya perselisihan itu ada dua macam. Ada perselisihan yang bisa ditoleransi. Perselisihan dalam masalah fikih contohnya. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ya, yang satu misalkan setelah rukuk sedekap, yang satu enggak, lurus. Ini boleh ditoleransi. Yang satu e, sujudnya tangan dulu, yang satu apa? lutut dulu. Ini perselisihan yang bisa ditoleransi, nggak ada masalah. Hendaknya kita lapang dada. Lima Syafi'i rahimahullah taala pernah berdialog dengan Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tentang iddah wanita ya yang dicerai. Pada firman Allah salah satu kuru tiga kali kuru itu maksudnya tiga kali haid ataukah tiga kali suci? Anehnya, awalnya Imam Syafi'i mengatakan haid. Imam Abu Ubaid mengatakan suci. Setelah berdialog masing-masing membawakan puncaknya, akhirnya apa? Masing-masing ganti pendapat. Imam eh, Syafi'i yang tadinya mengatakan maksudnya tiga kali haid, sekarang ganti tiga kali suci. Imam Abu Ubaid, ya, sekarang ganti tiga kali haid gantian. Itu menunjukkan bahwasanya para ulama apa? Toleransi dan berlapang dada dalam perdebatan. Bukan mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran. Perselisihan yang kedua adalah perselisihan yang tercela, yang nggak bisa ditoleransi. Perselisihan-perselisihan yang jelas-jelas menyelisihi kebenaran Al-Quran dan hadis. Contohnya perselisihan misalkan Ahmadiyah yang mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini perselisihan yang tidak dianggap karena jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis. Perselisihan Syiah yang mengkafirkan para sahabat, yang mengatakan Al-Qur'an tidak asli lagi, yang mengatakan bahwasanya uh, apa namanya? para imam-imam mereka maksum, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, membolehkan nikah mut'ah, mengkafirkan orang yang di luar jemaah mereka, Ya, bahkan boleh membantai dan membunuh orang yang di luar jemaah mereka. Ya, semua ini adalah perselisihan yang tidak dianggap karena jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh adalah membantah para penyimpang agama. Membantah orang-orang yang menyimpang dalam agama dari kalangan ahlul bid'ah atau orang lain menyimpang agama termasuk tugas suci para ulama. Dan ini dilaksanakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah karena karena beliau memiliki ilmu. Ya. Oleh karenanya beliau banyak membantah dan membongkar kedok orang-orang yang menyimpang. Ya, di antaranya beliau menggugat orang-orang yang menipu agama Orang-orang yang apa ya? E, tukang sihir yang menampakkan ketidakdayaan, tapi sebenarnya itu adalah sihir. Mereka mengaku wali tapi sebenarnya adalah wali wali syaitan. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang. Orang-orang yang menampakkan bahwasanya ya di apa namanya di tusuk pakai pedang nggak masalah dilindes pakai mobil masih hidup ya dan sebagainya semua ini adalah apa ya wali-wali syaitan yang di eh, bongkar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala idza ra'aita shakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yatiru, wa lam yakif ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun bid'i kata Imam Syafi'i jika kamu melihat seorang yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air laut. Tapi dia tidak berpedoman dengan agama, tidak konsisten dengan agama, maka ketahuilah bahwasanya dia sedang dimanja eh, oleh Allah Subhanahu wa taala agar ya, terus-menerus di dalam kesesatannya. Dan di antara kelompok yang dibantah oleh Imam Syafi'i adalah kelompok Syiah Rafidah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan lam ara ahadan min ashabil ahwa ashada bisur minar rahilah. Saya tidak mendapati seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih pendusta daripada kaum rahilah. Ya, ini orang-orang Syiah. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang berdusta. Banyak para ulama mengatakan ya kelompok yang paling banyak berdusta adalah Syiah. Berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasulullah, apalagi kepada sesama manusia. Ya, bahkan takiyah dusta di dalam agama mereka termasuk ibadah. At-taqiyatu dini wa dinu abai. Takiyah yaitu dusta untuk menutupi kebobrokan mereka itu adalah agamaku dan agama nenek moyang. Ya, jadi dusta dijadikan sebagai agama. Baik. Kemudian Prinsip yang kedelapan perhatian beliau kepada ilmu. Ya, masalah ilmu telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Prinsip yang kesembilan halaman 145 akhlak yang mulia. Imam Syafi'i rahimahullah sangat menekankan kepada masalah akhlak. Ya, karena akhlak ini adalah sesuatu yang sangat penting. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan dengan akhlak yang baik, ya banyak kaum muslim, banyak orang-orang non muslim yang masuk Islam. Terbukti sejarah Indonesia tatkala penduduk Indonesia ini menerima Islam bukan gara-gara perang. Ya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang indah. Di mana banyak para pedagang saat itu yang mendakwahkan Islam dengan akhlak yang indah akhirnya menarik perhatian orang-orang Indonesia untuk masuk Islam. Oleh yang ayo ikhwah, kita juga harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ya, karena dakwah salafiyah bukan hanya dalam masalah akidah atau ibadah, tapi juga dalam masalah apa? akhlak. Ya. Nah, tapi Imam Syafi'i rahimahullah banyak menyebutkan tentang masalah akhlak dan masalah tazkiyatun nufus. Baik, wani billah wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita bedah dari buku ini. Tentunya banyak di sana hal-hal yang masih kita lewatkan. Ya, barang siapa yang ingin untuk menelaah lebih terperinci bisa membaca kembali uh, buku uh, yang ada di hadapan kita yaitu manhaj salafi Imam Syafi'i, prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama, ya. Nah, ayo lehwa uh, eh, pernikahan seorang yang ingin membangun rumah tangga dan ingin memilih calon pasangan seharusnya selektif terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida ataku man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, ya agamanya yakni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan memiliki penyimpangan-penyimpangan yang sangat parah seperti ya orang-orang Syiah. Wa khuluquhu dan akhlaknya fazawiju baru nikahkan. Demikian juga sebaliknya adanya seorang laki-laki tatkala mencari ahwal pasangan hendaknya mencari yang baik agamanya dan akhlaknya. Tungkahul mar'atu li'arba wanita itu dinikahi karena empat alasan. Ada yang dinikahi karena lima liha, ada yang karena hartanya, wali jamaliha, ada yang karena cantiknya, wali hasabiha, ada yang karena kehormatannya, wali diniha, ada yang karena agamanya. Fadfar tidak din, haribat yadah pilihlah yang karena agamanya karena itu yang bikin langgeng rumah tangga disebutkan oleh Qutibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Qututul Aridah bahwa Irak yang dahulu mayoritas ahlu sunnah wal jamaah Syiah minoritas tapi sekarang terbalik terbalik kenapa? Ya, sekarang terbalik mayoritas adalah Syiah, minoritas Ahlus Sunnah. Sehingga mereka banyak membantai saudara-saudara kita di sana. Apa sebabnya? Kata beliau, sebabnya adalah banyak ya kaum laki-laki yang menikah dengan wanita Syiah. Sehingga terpengaruh oleh istrinya. Bayangkan. Ya, jadi kalau tadi pagi sudah kita jelaskan pengaruh seorang teman, apalagi seorang suami atau istri, itu pengaruh yang sangat besar. Sejarah menjadi bukti akan hal ini. Dahulu disebutkan oleh para ahli sejarah, Imran bin Hittan, seorang tokoh ahli sunnah wal jamaah, dia bisa menjadi khawarij, tokoh khawarij, gara-gara menikah dengan wanita khawarij. Eh, gara-gara menikah dengan wanita khawarij apalagi ini yang laki-lakinya. Ya, suami lebih berpengaruh daripada istri. Ya. Namun apabila ini baru diketahui, ya, baru diketahui setelah pernikahan, maka boleh bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai kalau memang dia merasa tertipu dengan hal ini. Ya, tertipu dengan pemahaman ini. Karena ini adalah kalau memang awalnya adalah merasa dibohongi, ya, kemudian baru ketahuan setelah menikah, setelah menikah, tentu ini adalah suatu kedustaan, ya, kebohongan yang dalam Islam boleh, ya, seorang istri menuntut jika memang ada hajat, memang jika ada udur. Yang nggak boleh itu menuntut cerai jika tidak ada alasan yang syar'i. Eh, sedangkan ini adalah alasan yang syar'i. Wallahu a'lam karena ini berkaitan untuk menjaga agama. apa ini? Apakah hukum sholat dengan memakai celana? Bukankah saat kita rukuk dan sujud bagian kokong kita terbentuk terlihat? Saya pernah mendengar bahwa kita wajib menutupi bagian eh, kokong misal dengan memakai sarung dan senang. Ya, eh, hendaknya boleh memakai celana tersebut asal eh, hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh asalkan tidak sempit, ya, asalkan tidak sempit, ya, yang menampakkan uh, lekuk tubuh, ya, menampakkan lekuk tubuh. Ini yang tidak diperbolehkan. Adapun apabila longgar, ya, atau kemudian ditutupi dengan sarung, maka ini hukumnya adalah boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah kalau itu apa? Sempit, ya, sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Nah, jadi kok Pertanyaannya fikih. Bolehkah menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh dengan sekali sholat? Boleh. Ya, ini yang disebut dengan tadar Hanya saja kalau seorang e, sholat dua rakaat untuk tahiyatul masjid, kemudian sholat lagi dua rakaat untuk sholat e, qobliyah subuh itu lebih utama. Ya, itu lebih utama. Tapi kalau seandainya dia sholat dua rakaat dengan menggabungkan niat untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah mas, eh, qobliyah eh, subuh maka itu apa mencukupi dan bisa berdasarkan firman e, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu niat sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya Adakah perkataan Imam Syafi'i tentang nasyid atau tahbir nyanyian orang Syafi'i? Ada ya cuma kita lewati tadi ada e, di bab tentang nah halaman 133 halaman 133 atau 134 Qallaqtu bi Baghdad syai'an ahdatsathu zanatika yusammunahu tahbir yushkiluna bihin nas anil Qur'an saya tinggalkan di kota Baghdad sesuatu yang dibuat orang-orang sindik mereka menamainya dengan takbir untuk melalaikan manusia dari Al-Quran. Apa takbir? Takbir itu dijelaskan yaitu zikir atau lantunan syair-syair surut dengan suara merdu. Ini kebiasaan orang-orang sufi. Ya. Imam Syafi'i menganggap itu memalingkan manusia dari Al-Quran. Di negeri ini pun banyak, ya, selawatan-selawatan dengan irama-irama, bahkan kadang iramanya lagu dangdutan. Eh? Nah, atau eh, nasib-nasib uh, yang eh, semisal. Istriku pernah sakit. Tiba-tiba orang tua istriku, mertua gitu ya, tanya apa waktu mendirikan rumah Enggak dikasih sesajen. Saya jawab enggak. Setelah aku pulang dari rumah sakit, rumahku sudah ditanami sesajen. Apakah yang ditanam orang tua itu harus dibuang? Terima kasih. Sajen, apa sajen? Beban. Ini e, perbuatan jahiliyah. Ini perbuatan jahiliyah. Dan sangat disayangkan masih banyak eh, orang-orang, terutama orang-orang tua yang masih mempercayai hal-hal polemik tersebut. Ya. Jadi sesajen, tumbal dan apapun namanya itu adalah termasuk adat istiadat yang bertentangan dengan syariat. Ya, di dalam Islam sudah ada apa namanya penggantinya yaitu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat iman dengan membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat kursi dari gangguan setan, dikir-dikir. Ya, tidak butuh kepada hal-hal yang ya, mistik seperti ini. Karena ini tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Dahulu diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa di Mesir di Mesir mesti ada satu musim di mana sungai Nil itu pacaklik. Jadi enggak nggak keluar air. Menurut keyakinan orang-orang sana, kalau paceklik tersebut biar ada airnya lagi, maka harus nanam sesajen atau tumbal. Ya, akhirnya mereka tumbalnya enggak main-main, tumbalnya gadis perawan. Ya, akhirnya mereka menyarankan kepada gubernur saat itu yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As maka Amr mengatakan, ya, ini adalah adat istiadat jahiliyah yang telah dibatalkan Islam. Akhirnya kemudian beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun membalas dengan sepucuk surat, ya, jika surat ini sampai kepadamu, maka ya, tancapkanlah atau lemparkanlah ke sungai Nil. Setelah ditancapkan, ya, dilemparkan, Ternyata sungai Nil langsung memancarkan air dengan deras. Dan ini termasuk Karoma Umar bin Khattab radhiyallahu Ternyata isi surat tersebut adalah dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir. Jika kamu ya keluar air itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya mohon kepada Allah untuk mengeluarkan air darimu. Dan jika kamu mengeluarkan air karena kamu sendiri, gak usah keluar air selama-lamanya sekalian. Akhirnya, ya saat itu langsung deras. Ini termasuk haram Umar bin Khattab radhiyallahu Jadi sesajen-sesajen ya atau tumbal-tumbal itu adalah termasuk adat-adat jahiliyah yang gak ada manfaatnya di yang nggak jauh dari tempat saya, sidoarjo mungkin mungkin pernah dengar juga, ya lumpur panas lapindo, itu nggak main-main juga sesajennya tumbangnya, ya sapi hidup-hidup pun ditaruh di sana. Tapi apa menyelesaikan masalah? Tambah gede sudah, tambah besar. Ya, justru ayolah ihwal praktek-praktek seperti inilah yang menjadikan ya turunnya bencana adalah Ya, urunya bencana. Pinginnya menolak bala tetapi malah semakin parah. Ya, oleh karenanya butuh ilmu sehingga menolak bala itu dengan benar, dengan banyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menurunkan sebuah bencana kecuali karena akibat apa? dosa. Syiah yang sudah jelas-jelas berdusta tapi semakin makmur tumbuh berkembang. Bagaimana mengatasi fenomena ini? Mengatasinya adalah dengan ilmu, dengan dakwah. Ya, tidak ada cara yang lain. Ya, atau bagi para pemimpin ya, hanya ada dua cara. Yang pertama ada dengan ilmu. Ini yang bisa kita lakukan. Dengan mengilmui diri kita, membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat sehingga tidak terpengaruh dengan pemikiran mereka yang membahayakan kita kita bentengi keluarga kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, kemudian kita sebarkan dakwah. Ya, nggak ada masalah mengadakan kajian-kajian yang membongkar tentang eh, kesesatan-kesesatan Syiah, ya, dan eh, kebobrokan-kebobrokan mereka, seminar-seminar, tablik akbar, atau bagikan buku-buku yang menjelaskan tentang akidah dan bahaya Syiah. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Cara yang kedua, untuk mengatasi mereka adalah dengan kekuatan. Tapi ini khusus bagi para pemerintah. Ya. Bagi para pemerintah hendaknya ya me, e, mengatasi mereka dengan kekuatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan melarang mereka ya atau mempersempit ya, sepak terjang mereka. Nah, apa pengertian hadis mutawatir. Tapi sudah tadi. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, dari jalur sahabat yang banyak sekali, ya. E, sehingga mustahil kalau mereka itu bersepakat di atas kebohongan. Karena saking banyaknya. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Itu diriwayatkan dari 40 sahabat lebih. Ya, demikian juga hadis tentang adab kubur. Hadis tentang turunnya Isa alaihissalam turunnya Dajjal, eh, keluarnya Dajjal, ya munculnya Imam Mahdi, ya dan eh, contoh-contoh uh, yang uh, lainnya banyak sekali. Bahkan dibukukan oleh Al-Kattani dalam bukunya Nazmul Mutanasir fil Hadisil Mutawatir. Itu contoh-contoh hadis mutawatir. Banyak sekali. Ya. Ketaatan kepada pemimpin itu salah satunya jika dia mendirikan sholat Bagaimana dikatakan Imam Syafi'i. Lalu bagaimana jika pemimpin itu tidak sholat lima waktu? E, ini kembali kepada perselisihan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, kalau e, seorang ya mengikuti pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kafir, ya berarti telah kafir. Ya, telah telah hadis. Dan pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah apabila dia meninggalkannya masih tetap meyakini wajibnya sholat maka tidak kafir. Ya, cuma karena malas misalnya. Dan perlu diingat juga bahwa maksud para ulama meninggalkan sholat kafir itu bagi yang meninggalkan sholat secara total. Adapun kalau yang meninggalkan sholat tapi bolong-bolong maka itu tidak ya, tidak tidak kafir. Kadang kan sholat, bubur eh, uh, sholat, sar sholat, eh, maghrib sholat, ya, isak sholat, subuhnya nggak sholat misalnya, atau buburnya nggak sholat. Nah ini uh, ini tidak masuk di dalam kafir. baik ala kulihal hukum asalnya kita tidak boleh memberontak. Ya, tidak boleh memberontak. Hatta kepada kafir pun tidak sembarangan kita memberontak karena di sana ada syarat yang lain yaitu tidak boleh kita memberontak apabila menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kita boleh itu berontak itu kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, kalau pemimpin benar-benar kafir secara jelas. Kufran bawahan indakum minallahi burhan. Ya, benar-benar kafir yang jelas yang e, kalian memiliki argumen di hadapan Allah nanti. Yang kedua, syarat yang kedua, kita memiliki kekuatan bisa menggulingkan pemimpin yang kafir tadi. Selama dua syarat ini tidak terpenuhi, maka haram untuk melakukan apa? Pemberontakan. Ya, yang wajib adalah taat dan sabar. Ya. Nah, sebenarnya para ulama-ulama zaman sekarang suka haul, tahlilan, istighosah, selawatan. Apakah itu yang disebut ulama? Sebenarnya siapa yang memberi gelar ulama tersebut? Ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi Ulama adalah orang yang beragama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, bukanlah ulama orang yang pintar berbicara. Bukanlah ulama itu orang yang bisa nulis kitab banyak. Ya, tapi ulama itu adalah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti aturan-aturan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai tauhid, memberantas syirik, mencintai sunnah, melawan bid'ah. Itulah ulama. Ya, sekalipun mungkin orang pada zaman sekarang terbalik. Orang-orang yang bodoh dianggap ulama. Ya, yang ulama dianggap teroris. Nah, ya, sekarang kan semuanya terbalik seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kaifa antum? Ya, idza asabatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yabku fiha al sahir Ya, kata bagaimana kalian apabila menimpa kepada kalian sebuah fitnah? Orang ya, petua, dan yang masih kecil cepat ya tua ya, yang tua cepat berubah yang kecil cepat tua ya uh, para ulama sedikit yang ada adalah orang-orang yang dianggap ulama yang sok alim yang berfatwa tanpa ilmu dan manusia menganggap sebuah fitnah adalah sunnah sehingga jika diingkari, mereka mengatakan sunnah telah ditinggalkan. Oh, ini sunnah, ya, tapi mereka membencinya. Bagaimana dengan tata cara syiah sholat yang tidak sedekat? Apakah sah atau tidak? Kalau cuma tidak sedekat, nggak ada masalah, karena e, itu hanya masalah sunnah yaitu menaruh e, apa namanya tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada itu hukumnya adalah sunnah ya tapi ini masalah kecil dari penyimpangan syiah sekalipun ini salah ya sekalipun ini salah tapi ini masalah kecil di sana ada penyimpangan yang jauh lebih parah ya yang paling parah adalah menganggap Al-Quran itu apa ya tidak asli lagi hadis itu hanya diterima kalau dari jalur ahlul bait jalur mereka. Ya, kemudian membolehkan syirik. ini parahnya. Membolehkan syirik. Ya, seperti kata al ini, yang namanya syirik itu kalau orang berdoa, ya, dan meyakini itu adalah Tuhan. Kalau nggak meyakini itu adalah Tuhan, berarti nggak syirik. Ya, jadi kalau berdoa kepada batu atau yang lain, asalkan nggak meyakini itu adalah Tuhan, maka itu boleh katanya. Itu nggak syirik. Dan ini syirik. Ya, inilah syirik. Ya. Kemudian mereka berlebih-lebihan kepada kuburan para imam-imam mereka. Siapa yang menziarahi kuburan Usai maka seperti 70 haji bersama Nabi SAW 70 kali haji. Ya. Kemudian diantara penyimpangan mereka yang paling jawab adalah mengkafirkan para sahabat. Melaknat Abu Bakar, Umar dijadikan sebagai agama. Ya, di antara penyimpangan mereka juga adalah menganggap bahwasanya imam-imam mereka maksum, tidak pernah melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, dan di antara penyimpangan mereka adalah membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Ya, seminggu, ya, sebulan sesuai dengan perjanjian. Bahkan lebih parah lagi, di Iran melakukan nikah kontrak itu di masjid. Jadi ada sebagian eh, kamar-kamar tersedia untuk nikah kontrak, nikah mutah. Oleh karenanya, ya, penelitian menunjukkan bahwasanya wanita-wanita yang mengidap penyakit AIDS di Iran dan Irak semakin banyak. Ya, semakin banyak. Wah musta'an. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita semuanya dari paham Syiah dan memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita eh, kepada jalan yang benar dari mereka. Baik. Demikian, ayo lewat yang dapat kita uh, kaji. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini, kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dari kami, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه أجمعين السلام عليكم